Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati Religi 98,5 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Alhamdulillah pada pagi hari ini Kembali saya Ozan Fauzan Dan saya Ozi Fauzan mm -hmm. Kembali dapat menyumpai sahabatku semua ya Tentunya di ruang dengar sahabatku Tentunya dalam program acara Benang Merah Benang Merah ya ah. Dan di acara ini sahabatku bisa mendengarkan tentang pembahasan ya Pembahasan tentang masalah-masalah hukum ya Iya yeah masalah-masalah hukum yang memang sudah pernah dibahas oleh ulama para ulama-ulama terdahulu ya. Iya. Hmm. Yaitu tentang masalah hukum halal haram maupun sunnah bid'ah ya. Iya. Ha Dan tentunya bersama guru kami ya, Bu Yahya. Ya. Dan sahabatku juga bisa ikut berinteraksi dengan kami ya eh, untuk bertanya maupun menambahkan dari apa yang sudah yang dibahas pada pagi hari ini. Dan juga bagi sahabatku yang bergabung ya melewati via radio streaming kami, kami ucapkan selamat bergabung. Dan juga buat sahabat-sahabat radioku yang ada di wilayah Cirebon maupun yang ada di wilayah Lumajang ya. Baik yang ada di wilayah Lumajang sudah bergabung melewati uh, eh, radio Darul Mustafa ya Lumajang. Selamat bergabung dengan kami dan kami nantikan uh, tanya jawabnya. Kami nanti siap tanya jawabnya yaitu di via SMS kami di 081321461079 atau mungkin langsung via telepon ya di 02312522549 Kang Ozan, ya. Radio kita, alhamdulillah Kang Ozan tidak hanya di Lumajang saja, ah? banyak radio-radio lain yang mungkin yang relay kita. Ya. Oh, yang relay kita banyak ya? Ah, oh, masya Allah. Imam Pak Solihin. Imam juga relay kita ya, iya, pada iya, iya. pagi hari ini. Iya, Allah. Baik. Ya, selamat berjumpa ya, selamat bergabung buat uh, sahabat kita di Mama Usulihin di wilayah Gresik dan juga di wilayah-wilayah manapun. Iya. Ya, baik yang ada di wilayah Sumatera mungkin. Bontang ya. Uh, di Bontang juga di wilayah Indonesia ya, yang yang lainnya di bagi, wilayah Indonesia bagian yang lainnya. Iya. Uh, selamat bergabung dengan kami dan kami pun uh, mengundang ya untuk sahabat semua. Hmm, iya. untuk bergabung di via SMS iya. kami dan juga via telepon kami yaitu di 0231 252 2549 ataupun di via SMS ya di 081321461079 Ya, Kang Aziz. Ya. Dan juga sahabatku untuk uh, sahabatku semua ya, yang ada di wilayah manapun bisa juga bergabung dan juga mengusulkan ya dari bagi pendengar nih, semua sahabatku hmm. untuk bisa memberikan satu masukan ya buat kami semua kiranya tema apa yang akan dibahas ya iya. untuk minggu-minggu akan datang ya akan datang, untuk pertemuan pertemuan yang akan datang ya. tentunya kawan saya hmm? setiap hari dan setiap dimanapun seorang berada pasti ada yang namanya problem problematika yang sedang marah ya kawan iya. ya di antaranya adalah mungkin ya banyak ya Kang Yazan ya, yang iya. yeah. terjadi di masyarakat dan mungkin itu adalah pendengar radioku semua hmm. bisa mengusulkan tema-tema yeah. yang sedang mungkin yang sedang hangat ya. Hangat uh, sekarang uh, ya. Uh, yang memang dibutuhkan ya update to date. ya, up to date, dan ya. bisa langsung dikirimkan via SMS. Bisa langsung hmm. semuanya. Iya. Hmm. Jadi bagi sahabatku yang ada ada, ada di wilayah manapun ya baik pendengar yang mendengarkan secara langsung di seputaran Cirebon dan sekitarnya hmm. maupun yang ada di wilayah manapun yang bisa mendengarkan lewat streaming streaming kami di www.puyayahya.org ya. maupun di www.puyayahradioku.com eh, ya ya. hmm. Ha, anda pun bisa mengusulkan satu tema atau satu topik ya untuk pertemuan-pertemuan kita yang akan datang tentunya bisa dikirim melalui via SMS ya ya. di SMS antar kami di 081 0819 Nah, dan alhamdulillah sahabatku pada pagi hari ini uh, guru kami atau narasumber kami Bu Yahya telah berada di dalam studio kita. Dan mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu pagi hari ini? Alhamdulillah sehat atas doa Pak. doa para pendengar semuanya. Hmm. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat berkah kemudahan, hidayah, taufik, riayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang harus senantiasa begitulah kita memohon karena kita memohon kepada Zat yang Maha Kuasa yang tidak ada baginya kesusah, kesulitan apapun untuk mengkabul doa hamba-hambanya. Ya. Baik, sahabatku, uh, seperti biasa kita akan bagi dua sesi ya dari acara ini yaitu yang pertama adalah penjelasan tentang tema kita ya. yang pada bagian akan kita bahas ya, ya. ya. dan juga uh, tanya jawab ya. ya. Dan memang untuk masalah adopsi ini mungkin barangkali ada satu masukan dulu kan sih? Ya memang pada zaman adopsi memang sekarang sudah lagi banyak ya Kang ya. ya. dan ah. mungkin banyak yang harus diperhatikan Hmm. Karena baik itu dalam segi hmm. penasapan ya Kang Ozan ya, iya. karena banyak orang yang salah sangka hmm. bahwasanya anak yang diambil dari adopsi adalah sudah hmm jadi anak seakan-akan namanya sudah dinasabkan kepada yang hmm. mengadopsi itu kan iya, ya. dan itu adalah kesalahan besar dalam Islam yang harus diluruskan dan dijelaskan uh, sejelas-jelasnya dan bahkan sering terjadi ya, gara-gara permasalahan adopsi akhirnya silaturahmi diantara putus ya, pecah iya, Nah, iya. karena kita tidak mengerti uh, apa yang dimaksud adopsi dan iya. seperti apa gitu ya. Iya. Dan mungkin sema pada semalam kan Buya juga sudah membahas di di atak gue kalau ya, dan masih ada pendengar radioku yang mungkin belum mendengarkan hmm. baik karena yang Hmm, mungkin ada yang masih sibuk ya semalam kawan yeah. Kan, bisa, uh. Ah. karena bisa diulang kembali uh yang mana pada pagi hari ini adalah adopsi temanya kawan baik baik baik baik sahabatku semua nah, kita akan masuk ke satu sesi yang pertama ya yaitu langsung kita akan uh, mendengarkan penjelasan tentang tema kita pada pagi hari ini yang akan langsung disampaikan oleh guru kami bu Yahya kepada beliau kami persilahkan Buya Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma para pendengar <clears throat> dimanapun Anda berada, baik yang di Cirebon, di luar Cirebon, yang di Lumajang, Gresik, Bogor, dan sekitarnya, Sumedang dan sekitarnya, Pontang dan sekitarnya, Lubuk Linggau dan sekitarnya, yang sudah berbiasa berkomunikasi dengan radioku dan juga beberapa radio yang sengaja mengambil dan merilai akan tapi belum berkomunikasi secara langsung Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bertemu kembali untuk bersama-sama mencari ilmu dan tidak lupa juga Himmah FM yang ada di Yaman yang bukan saja mereka itu radio Himmah itu merilai akan tapi tidak jarang dari sana dikirim acara-acara yang sangat bermanfaat untuk para pendengar semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu permasalahan yang lagi-lagi memang semua permasalahan yang dibahas pada acara pedang merah bukan permasalahan yang baru akan tapi sudah dibahas oleh para ulama terdahulu hanya barangkali untuk mengingatkan kembali di saat ada sebagian dari kita yang lalai karena kelalaian itu namanya lalai itu tidak bagi orang yang tidak tahu bagi yang tahu pun akhirnya bisa lupa dan lalai maka tidak ada salahnya jika kita harus mengangkat topik ini sebagai topik bahasan yang seolah-olah baru jadi disebutkan memang kita pengen topik yang hangat ya Artinya saat ini banyak kejadian-kejadian tentang adopsi ya Mengambil memungut anak dan sebagainya Kemudian ada istilah-istilah yang saat ini uh, Merakyat atau masyarakat istilah saudara angkatku, ibu angkatku, hmm. bapak angkatku Yang semuanya mengarah kepada eh, kadang-kadang uh, tidak disadari Banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi di balik itu semuanya Masalah adopsi ini sebetulnya mukadimahnya adalah beratnya masalah adopsi ini mukadimah masalah nasab. Islam itu sangat perhatian kepada nasab. Sehingga di dalam masalah pembahasan uh, syariat kita, syariat Islam, nasab itu termasuk pokok besar Al, dari pokok-pokok maqasid syariah yang harus diperhatikan yaitu nasab akal, nyawa, kehormatan, harta itu. Jadi yang namanya nasab ini sangat diperhatikan sekali. Dari Al-Quliyat Al-Khamis ya, di, apa, di dalam secara Syariah yang lima itu, diantaranya adalah nasab. Karena dengan nasab ini banyak hal yang yang jika kita perhatikan akan terpelihara hak-hak yang lainnya. Begitu juga jika kita lalaikan bisa berbahaya. Karena yang pertama adalah masalah waris. Sebab yang bisa mewarisi hal mewarisi adalah ada sangkut wajib dengan nasab tadi. Nasab iya. <clears throat> nasab kalau memang bukan nasabnya lalu dimasukkan menjadi warisi, menyewarisi sangi semula tidak boleh mewarisi. <clears throat> Ataupun di saat dipisah nasabnya dari orang tuanya maka dia tidak akan mewarisi padahal semestinya dia mewarisi. Jadi sangat luar biasa. Kemudian mahram ya. Mahram, kemahraman itu boleh tidak bolehnya terlihat sebagian daripada aurat boleh tidaknya berduaan. Ya. Kalau dalam madhab syafi'i ada urusannya dengan sentuhan batal tidak batalnya sentuhan dalam uh, di saat berwudu. Kemudian boleh tidak bolehnya di dalam menikah itu masalah makromnya. Kemudian lain lagi masalah nafkah. Kemudian masalah lagi masalah wilayah. Saya berhak menjadi walinya dan seterusnya banyak sekali yang ada sangkut baik dengan yang namanya nasab ini. Sehingga ini harus benar-benar diperhatikan. Dan nasab ada hakikat. Hakikatnya sudah jelas. Yang keluar daripada rahim seorang ibu, maka nasabnya nyambung kepada seorang ibu. Yang mempunyai pernikahan dengan seorang laki-laki, maka itu bapaknya. Itu sangat jelas. Kalau tidak seperti itu, bukan nasab. Iya. <clears throat> nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahkan mempelajari nasab itu adalah diajarkan Rasulullah diperintahkan ta'allamu min ansabikum matasiru nabi arhamakum. Belajarlah engkau untuk mengenali nasabmu agar kalian bisa dengan itu menyambung silaturahmi. Ini perlu nasab, memperahkan nasab. Kemudian lah karena nasab ini harus dijaga, maka ada ancaman-ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang orang memalsukan nasab. Imam Bukhari beriatkan satu hadis. Manidda'a ila ghairi abihi <laughs> mengaku yang bukan nasabnya, bukan bapaknya dia nasabnya dianggap ke bapaknya, ngaku-ngaku punya nasab kepada siapa. Iya. Atau anaknya orang lain dianggap nasabnya nyambung ke dia. Ini kan memalsu nasab. Apa ini hukumannya? Kalau hukumannya hanya orang dipotong tangan masuk surga, hmm. kalau masih hubungannya adalah dicambuk, ringan, tapi bukan. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah. Allah kutuk malaikat kutuk dia dan manusia semua mengutuknya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini begitu pentingnya masalah nasab jadi merubah nasab ini benar-benar haram dan menal kabair dan dosa gede dan akibat daripada memalsu nasab itu adalah luar biasa besar maka dari itu adopsi ini kelihatannya memang sepertinya tidak penting dibahas ternyata ini adalah masalah yang amat penting jangan sampai kita salah di dalam hal-hal yang semacam ini di sisi lain memang Islam sangat memperhatikan merawat anak kecil, khususnya yatim, ah, anak-anak yatim. Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang merawat anak yatim. Anak wakafil yatimi kahataini. Aku dengan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Nabi Muhammad menunjuk dua jemari dejer dengan Nabi Muhammad di surga. Anak yatim. Ah, ini di surga. merawat anak yatim. Memuliakan anak yatim. Ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Eh, dan Imam Muslim juga meriwayatkan yang sama, yang serupa maknanya. Hadis sahih bahwasanya sisi lain kita harus perhatikan anak yatim. Anak yang punya tidak punya bapak atau tidak punya bapak dan ibu atau orang fakir. Semuanya ini adalah ada pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian as-sa'i dari fuqara wal almarati al wal armalati kal mujahid fi sabilillah. Orang yang mencari mencari makan apa orang yang Uh, berusaha untuk merawat miskin atau orang yang iya. janda-janda yang tidak punya rizki itu adalah seperti orang di jihad di jalan Allah. Ini adalah kemuliaan-kemuliaan merawat orang-orang semacam itu. Barangkali di situ ada anak kecilnya. Ini masih banyak. Tapi pun demikian bukan berarti kita memperkenankan merubah nasab. Man dhamma yatiman baina abawaihi. Man yatiman. Nah, barang siapa mengambil seorang yatim ila ta'amihi wa syarabihi kepada makanan dan minumannya. Wajabat jannah. Ah, Imam Ahmad beritakan barang siapa mengambil anak yatim untuk dirawat, hah? maka hmm. baginya adalah surga. Kemudian khususnya orang-orang yang tidak punya tidak diketahui bapaknya. Mohon maaf. Ada sebagian ada orang yang dibuang di pinggir jalan. Wah luar biasa nih pahalanya amat gede. Mohon maaf ada lagi barangkali ada orang yang tidak punya bapak karena seorang wanita yang terjerumus dalam sebuah perzinahan. iya. Kemudian Lahirlah seorang anak yang tanpa bapak. Merawat orang semacam ini luar biasa pahalanya besar. Sambil kita menutupi aibnya sang ibu supaya tidak ketahuan kalau itu adalah terjadi perzinaan. Kita besarkan hatinya sang anak digedekan. Nah, ini adalah tetap nah, akan tapi tetap tidak bisa kita rubah nasabnya kepada kita. Cara menutupi boleh saja dengan cara yang lain. Akan tapi masalah berubah nasab ini adalah hukumnya hukumnya adalah haram. Ini adalah ancaman-ancaman berubah nasab. Kemudian berkenaan dengan adopsi, Adopsi ini lebih khusus lagi ini. Adopsi kalau adopsi yang saat ini terjadi jelas merubah nasab. <laughs> Karena mana pasti berubah nasab. Tidak ada adopsi yang tidak merubah nasab. Karena kalau cuma hanya kalimat anak angkat, kamu seangkat, saya angkat sebagai anak, itu belum disebut adopsi yang istilah yang masyur ya. Yeah. Adopsi adalah mengambil anaknya orang, kemudian share, e, dibuatkan akta yang nasabnya nyambung kepada bapak kepada bapak yang baru ini, ah, bapak yang mengadopsi, ya. maka ini iya. adalah jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi karena bertentangan dengan masalah menjaga nasab tadi. Ya. Adapun Al-Quran langsung turun ini. Ada kejadian pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu iya. Nabi Muhammad itu punya anak angkat yang bernama Sayyidina Zaid. Di Zaidina Zaid diangkat, kemudian dinikahkan dengan kerabat Rasulullah bernama Sayyidah Zainab. Tidak dalam pernikahan tidak ada kecocokan, hmm. kemudian harus dipisah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menikahkan Rasulullah dengan yang namanya Sayyidah Zainab tadi. Bekas jandanya Sayyidina Zaid, Zaid bin Harithah. Nah, disitulah heboh masyarakat Mekah bahwasanya Nabi Muhammad menikahi bekas istri anaknya. Hmm. Nah, memang selama ini yang namanya Zaid dipanggil sebagian menyebut menyebut dengan hmm. Zaid bin Muhammad. Akan tapi setelah itu turun Al-Quran yang menafikan, meniadakan yang namanya adopsi, tidak ada anak angkat. Zaid tetap kepada Harithah bin Harithah. Jadi Zaid adalah bukan anaknya Nabi Muhammad, maka jandanya Sayyidina Zaid adalah orang lain dari Nabi Muhammad, maka tetap boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dijelaskan dalam Al-Qur'an, adiakum abna'akum." Allah tidak menjadikan adanya itu adalah anak-anak angkatmu yang kau aku-aku itu. Abna aku menjadi anakmu yang sesungguhnya enggak bisa. Dalikum hmm. qaulukum bi afrahikum. Itu kan hanya ungkapan kamu di masyarakat hmm. setelah ngadopsi kayak anaknya, anaknya. Hmm. Bahkan ada yang sampai ditutupi enggak boleh tahu. <laughs> Karena kenapa tidak boleh tahu? Sebab kalau tahu nanti lari pulang ke rumahnya. <laughs> tidak bisa harus kasih tahu loh. Nanti bagaimana siapa yang rawat saya? Bu, Pak. Kalau seorang anak engkau didik baik, ngerti berbakti, dia tidak akan lari. Jangankan dianggap sebagai anak. Orang lain saja kalau kita baiki akan berbuat baik dengan kita. Kenapa? Iya. Kenapa kita takut? Kalau anda merawat anak, tetap nasabnya adalah nasabnya kepada bapaknya. Anda merawat murid kecil, anda kenalkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda didik dengan baik dan dengan benar. Maka di saat anda didik dengan baik dan benar, dia akan mengerti makna al jazaul esan ilal esan mana kebaikan yang anda berikan, dia akan balas dengan kebaikan, bahkan lebih dari itu. Tidak usah khawatir, Allah yang merawat anda bukan anak itu. Nah, maka ini jangan sampai anak ditutup-tutupi sampai tidak tahu celuntrungnya tiba-tiba malah jadi bumerang suatu ketika terungkap di saat gede. Berarti merasa dibohongi sepanjang hidupnya. Naudzubillah. Dia akan marah. Nah, akan tapi harus kita tahu mulai dari kecil bahasanya. Kita juga punya anak anak yang bukan anak kita ya bukan ya, ya semuanya kita anggap anak semuanya harus kita jelaskan sekarang kebetulan perempuan sekarang sudah mulai gede mulai umur berapa enam tahun tujuh tahun sudah kita sebutkan mahram tidak boleh masuk kamarnya buya dan sebagainya harus kita tahu bahasanya dia punya nasab sendiri selama ini memang kita anggap sebagai anak sendiri akan tapi memang namanya eh, harus kita tunjukkan bahwasanya suatu ketika dia dewasa tetap bukan anak saya tapi orang yang semahak boleh saya beri apa nanti mau sekolah-sekolah seperti anak yang lainnya iya, iya. tapi harus dijelaskan karena dia dengan anak laki-laki saya, anak laki-laki kami tidaklah mahram. Dia harus bisa jauh. Nah, ini harus diperhatikan kayak begitu. Mulai harus dikenalkan mulai dari kecil bahasanya ini adalah saya bukan bapakmu yang sesungguhnya secara nasab, yeah. tapi aku adalah yang merawatmu dan yang membesarkanmu. Nanti bakal mengerti makna pengabdian kepada orang yang merawatnya. Jadi Allah <laughs> tidak menjadikan hal ini Al-Qur'an surat Al-Ahzab bisa dilihat tafsir surat Al-Ahzab nanti ayat keempat ya. Ma ja'ala adiyakum abnaakum dzalikum qawlukum bi wallahu yaqulul haqqa wa huwa sabil. Allah yang mengucapkan kebenaran. Jadi apa yang difirmankan Allah adalah benar. Jadi memang bukan anaknya. Kenapa harus dianggap sebagai anak? Lebih dari itu, udur'uhum li'abaihim. Kalau manggil seseorang itu, sambungkan dengan nasabnya. Bapaknya jangan rubah hmm, merubah nasab tidak boleh wa aqsatu indallah. Itu yang lebih lebih adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum. Ya, kalau tidak ngerti siapa bapaknya, maka anggap sebagai saudara gitu. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aqsatu indallah. Nah, ini ini lebih adil Kenapa dianggap sebagai lebih adil? Tentu karena akan mengembalikan kepada haknya, hak warisnya hak uh, hak pernikahan, masih hak-hak yang bisa dipenuhi dengan dengan kita mengembalikan kepada nasab yang semestinya ini. Nah, maka ini adalah uh, eh, hujah-hujah yang sangat jelas bahwasanya nang mam abdopsi berubah nasab itu adalah adalah haram. haram. Jadi kalau Anda memungut anak yatim atau memungut anak saudara untuk menemani Anda dalam kehidupan Anda karena Anda ingin rawat mungkin ada seorang yang tidak punya anak, maka itu hal boleh-boleh saja. Ya. Apalagi yang akan dirawat adalah anak yatim, ya anak yang fakir, itu sungguh kemuliaan di atas kemuliaan. Tapi ingat, semua orang yang ingin merawat anak yatim, anak fakir, anak yang tidak punya bapak, anak-anak yang seperti itu, maka jangan lalai dan lupa bahwa tugas Anda bukan memberikan makan jasadnya saya, akan tapi ternyata yang lebih penting dari itu bagaimana Anda memberikan makan rohnya dengan pendidikan agama, sungguh salah, sungguh rugi, sungguh bangkrut orang yang memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim yang dirawatnya bertahun-tahun, tapi tidak dikenalkan kepada Allah Allah Sama. itu hanya tabungan ke, ke kesengsaraan, tabungan siksa bagi orang yang merawatnya. Anda harus jangan ambil resiko. Anak yatim yang bersama Anda kenalkan, jadikan ulama, jadikan orang-orang yang kenal Allah. Biarpun tidak harus jadi ulama misalnya, kenalkan Allah terlebih dahulu. Ada suatu ketika orang datang kepada kami, dia telah bisa menyekolahkan anak yatim 60. puluh. Ada yang sudah sampai dok, gelar-gelar eh, bergelar. Akan tapi waktu kami tanya, kamu sekolahkan di mana saja pak? Sekolahnya sini, sini, sini. Saya kami tanya, lah kok tidak ada sekolah agamanya? Dia geleng kepala. Memang tidak sekolah agama bu ya. Aduh, sengsara kalian. <laughs> sengsara rugi. Engkau menyekolahkan anak tidak kenal agama, masya Allah. Yang penting justru agama. Ya. Kami pun begitu. Kalau ada orang mau bersama kami, tawarannya adalah agama. Kalau tidak urusan agama dahulu tidak. Kalau sudah agama berhasil mau jadi dokter jadi ini boleh sih. Tapi agama ya. nomor satu. Jangan anda masalah sosial ini jangan hanya masalah sosial sosial, tapi sosial dan kenal Allah juga sosialkan ke masyarakatan. Tidak cukup kita besarkan dia di masyarakatnya, akan tapi harus kita besarkan di hadapan Allah dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, itu adalah masalah adopsi tadi. Eh, adalah hukumnya sangat jelas bahwasanya adopsi itu adalah haram, tidak diperkenankan dengan kemudian ciri-ciri adalah begini, merubah nasabnya. Jadi misalnya mohon maaf ini sedikit selesaikan. Yeah. Orang namanya Ali bin Abdurrahman. Ali anaknya Abdurrahman. Nah, karena Ali anaknya Abdurrahman, maka kemanapun kalau saya memungut Ali, tetap namanya Ali bin Abdurrahman. Abdurrahman. Tidak berubah, tidak boleh berubah menjadi Ali bin Yahya. Hmm. Nah, itu adalah hukumnya tidak benar Ali, tetap bin Abdurrahman. Kemanapun dia pergi harus Ali bin Abdurrahman. Ini, jadi kalau merubah hukumnya haram dan hati-hati ancamannya adalah tidak ringan. Laknatullah alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Laknat kutukan Allah ya dan kutukan dan malaikat dan manusia semuanya mengutuk, diseru untuk mengutuk. Artinya apa? Anjuran kutuk manusia itu yang merubah nasabnya itu. Allah. Baik, inilah harus kita masya Allah perhatikan. Baik, mungkin masih banyak nanti ya, yang ya, akan kita uh, bahas ya Kang Ozi mm -hmm. dan mungkin juga bisa disambung dan tanya jawab nanti dan kita akan bersambung ya. Dan bagi sahabatku jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah nasihat berikut ini. <laughs> يا معايا الذي أسرى بعبدنا أقصانا عبلادي لازم ارجع هي املي ومنايا Al-Bahja Tour and Travel Melintasi keindahan Sakrawala Islami Melayani umroh reguler dan plus serta wisata ziarah dan wisata islami Sekretariat Ruko Sunrise, Boulevard nomor 7, Jalan Pangeran Cakrabuana, Kemanten, Sumber Cirebon 45611. Telepon dan fax 0231 320557 Email marketing at albahja.com Contact person Ustadz Toto 085224862384 dan Ustadz Alfan Nasuha 081382550494 Al-Bahjah, Good and Devil, melintasi Cakrawala Islam. Bergabung dengan SMS Center Buya Yahya. SMS Center Buya Yahya. Dakwah kami bisa didapat di www.buyayahya.org. Daftar segera. Kirim SMS Anda dengan cara ketik reg pagar nama pagar kota pagar umur. Kirim ke 083 823 80000. Anda akan terima informasi jadwal tausiah Buya Yahya, informasi kegiatan, mutiara hikmah, dan tausiah dari Buya Yahya. Langsung ke handphone Anda. Gratis, gratis, gratis. SMS Center Buya Yahya bukan layanan premium dan tidak akan memotong pulsa Anda sepeser pun. Silakan sebarkan SMS ini. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Anda dan memudahkan kegiatan dakwah mulia ini. Amin. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM 98,5 FM KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati KCBS Radioku Inspirasi Spirit Hati bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui yang telepon dan SMS. Benang merah hanya di Radioku, inspirasi seperti hati. program Benang Merah ya bersama Radio Kucirebon iya. dan Azan ucapkan selamat bergabung nih buat sahabat-sahabat kita yang dari Darul Mustafa Lumajang ya iya. dan juga dari MPS FM Gresik ya mm. dan juga Wadi FM Bogor yang di Bontang juga -hmm. dan yang di Lubuk Linggau ya Sumatera yaitu Arisala Radio dan Hima FM dan kita dan juga, ikut mengundang hmm. semuanya Kang Ozan nah, untuk bergabung lewat via SMS yang saja mungkin nah, ada. Dan kelihatannya kita masih ada yang perlu disampaikan oleh Buya iya. karena masih ada beberapa poin yang harus disampaikan. Hmm. Oleh karena itu kepada Buya untuk bisa menyelanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya bahwa uh, <clears throat> tentunya bukan masalah adopsi, tapi ada uh, sesuatu yang mirip dengan kasus adopsi. Ya. Yeah kalau adopsi barangkali ada yang ketinggalan tadi. Apa itu Uh, mungkin ada sebagian orang yang kurang fam, kurang akrab dengan istilah adopsi. Adopsi adalah mengangkat anaknya orang untuk menjadi anaknya lalu nasabnya dirubah yang semula anaknya orang menjadi anaknya dia ya, dengan merubah nah, nasabnya merubah ya. nasab merubah nama bapak itulah yang diharamkan secara iya. mutlak ya. kalau tadi sudah disebutkan dalam mukadimah kalau merawat anak untuk dibesarkan di sekolah kemuliaan itu kemuliaan ya. itu adalah suatu yang luar biasa iya. jaminannya adalah surga itu iya. nah, kemudian ada lagi yang perlu dijelaskan bahwasanya jadi disebutkan bahwasanya uh, kalau menyebut orang itu sebutlah dengan nama bapaknya ya menyebut dengan nama bapaknya jangan sampai kita salah menyebut dengan nama bapaknya ini maknanya juga menjaga nasab utu'uhum li'abaihim yeah. kalau panggil seseorang sertakan nama bapaknya supaya lebih dikenali urusan nasab mohon maaf di dalam masyarakat Arab itu luar biasa menjaga nasab jadi orang itu bisa menghafal nama kakeknya bahkan bin bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar bin ini itu dengan nyebut begitu saja sudah nyambung ini ini saudaranya siapa <laughs> kerabatnya siapa iya. ini memang keistimewaan seperti itu yang harus itu yang ada pada Arab tuh kelebihan orang Arab adalah menjaga nasab kelebihan orang Arab adalah menjaga nasab dan dengan nasab itulah tadi sebutin Rasulullah untuk menjaga silaturahmi. Jadi kalau disebutkan ini bin ini bin ini sudah nyambung nih. Oh ya, ini berarti keluarga dari sini, anaknya sini, ini nyambung. Maka dari itu eh, kita tidak perlu uh, biarpun bukan urusan adopsi masih ada uh, satu cara yang tidak benar di dalam menyebut sebagian orang. Gara-gara ini mengikuti caranya orang barat. Misalnya seorang wanita namanya uh, Fatimah binti Abdurrahman misalnya. yeah. Fatimah anaknya Bapak Abdurrahman yeah. contoh saja. Uh, atau nama lain dah siapa saja. Fatimah binti Abdurrahman setelah menikah suaminya namanya adalah Abu Bakar. yeah. Rupanya setelah menikah itu gayanya masyarakat Indonesia niru-niru barat Akhirnya menjadi Fatimah Abu Bakar Bakar Ini kan satu kesalahan yang selama ini sudah menjadi memasyarakat ya Tidak pernah disadari Dan ini tidak saja terjadi di kalangan orang awam Kalau orang awam, orang akademi yang tidak uh, banyak bersentuhan dengan syariat Wajar barangkali bisa dimaafkan Tapi kadang ini dalam dunia uh, eh, kekiaian, keustatan tidak pernah peduli. Mohon maaf ada seorang kiai namanya Kia Abdul Ghafur ya. Hmm. Kalau punya istri semuanya is, eh, istrinya juga namanya adalah ya istri siapa ini, namanya? ini, Kalau ini, namanya Abdul Aisyah ya Aisyah Abdul Ghafur. Padahal Aisyah anaknya orang lain ya. Tapi kadang ya. Buya tidak hmm. ada namanya sama sekali tapi langsung nama suaminya Buya. Ya. Ah. Kayak seumpama Pak Ahmad nanti nama istrinya jadi Ibu Ahmad. Nah, kalau masalah itu iya, eh, gitu, ya. uh, kalau itu, ibu, uh, kalau itu itu beda karena Ibu Ahmad jelas ya. istilah ada ibu itu ada ah. korinah yang sangat ah, jelas iya. ya. Hmm. Korinah yang sangat jelas bahasanya itu adalah istrinya ibu kan istri tapi, istrinya Ahmad beda itu ya, ya itu beda yang dimaksud nih <laughs> sekarang ini itu mengikuti gaya barat yeah. sehingga di dalam Islam itu haknya seorang wanita di dalam mempertahankan nasab masih ada biarpun ini tingkat kemadorotannya tidak seperti yang pertama tadi ya. ya masalah adopsi akan tapi ini pun harus hindari kita itu sehingga untuk mengenal lebih jelas dengan kalimat kalau dikembalikan kepada bapaknya. Kalau orang itu namanya Fatimah binti Abdurrahman dari dulu sampai sekarang tetap Fatimah binti Abdurrahman, ya enak orang kenalinya. Ya. Kalau misalnya dia di sana ya Fatimah binti ya, Abdurrahman. Ya. Lihat kalau Fatimah dirubah dengan suaminya tak tahunya cerai, menikah lagi, ganti lagi pindah kampung lagi, menikah lagi, ganti lagi. Karena hmm. suaminya namanya suaminya kan empat ganti empat kali, namanya berubah-ubah. Jadi orang hmm. tidak bisa mengenali. Hmm. Sisi lain itu bukan cara Islam itu. Jadi cara Islam tolong ini jaga nasab ini. Nah ini cara Barat memang begitu lihat. Di, di, di luar dunia Islam, di luar Islam itu memang wanita itu haknya itu banyak diporak-porandakan, dihancurkan sampai hak menjaga nasab. Sehingga kalau sudah menikah dengan seorang suami langsung dia ikut nama suaminya ditempelkan di belakangnya. Ini adalah satu kesalahan ikut-ikutan. Biarpun maksudnya adalah hanya mengikuti tradisi, tapi kan bukan tradisi Islam. Hmm. Biarpun maksudnya tidak merubah nasab ya, akan tapi ini masuk bab yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memanggil tidak sesuai dengan bapaknya. Hmm. Memang ini bukan masalah adopsi tadi, adopsi jelas berubah nasab. Iya. Karena akibatnya merubah nasab adalah masalah warisan. Kalau di sini memang tidak sampai derajat seperti itu. Hanya di kalangan masyarakat menjadi menjadi rancu sehingga masyarakat Arab kalau mas ketemu masyarakat Indonesia bisa tidak ketemu. Ya. Kalau masyarakat Arab misalnya kalau ada seorang Fatimah binti Abdurrahman ya Fatimah binti Abdurrahman. Sehingga kalau di sini Fatimah Abdul eh, Fatimah Fatimah menikah dengan Abu Bakar lalu bilang Fatimah Abu Bakar ya. maka saat itu Fatimah Abu Bakar orang mengira Abu Bakar adalah bapaknya Yeah. Oke, okay. Iya. yeah. jadi ini yang harus dihindari. Kita tidak usah ikut-ikutan. Masya Allah, kadang kita dikagetkan oleh uh, kemarin juga dapat orang membagi-bagi, mohon maaf apa namanya, penanggalan tanggalan apa kalender. Uh, kalender. Ya ada beberapa tokoh-tokoh, rupanya eh, ditulis istrinya adalah nyambung kepada tokoh tersebut. Kami yeah. menduga bahasanya itu bukan kesalahan kiainya, mungkin kesalahan orang yang ngetik iya. saja ya, <laughs> hanya ikut-ikutan, ikutan di media dan sebagainya. Ini adalah tidak diperkenalkan di dalam Islam. Itu harus juga kita perhatikan jangan sampai ya, istri Anda istri Anda langsung nama belakang an, nama Anda sambung dengan nama sambung dengan nama istri itu ada syubhahnya. Yeah. Di, ada, paling paling paling paling ringan keharamannya adalah Anda mengikuti gayanya orang barat bukan gayanya orang Islam. orang Islam itu. Kalau masalah-masalah merubah nasab tidak di situ tidak ada perubahan nasab. Yeah. Yang merubah nasab adalah di aktonya sampai dirubah seperti apa? Yeah. Iya. Uh, binnya itu dirubah itu yang membahayakan. Ini saja barangkali yang perlu kami ingatkan. Kemudian hati-hati dengan istilah kalimat adik angkat anak angkat Sebab sering beberapa teman itu yang punya pergaulan dengan orang di luar Jawa sana. Yang paling banyak kelihatannya istilah anak angkat orang di luar Jawa sana itu Di luar Jawa, uh, karena apa? Uh, biasanya orang dari Jawa itu ke sana melancong, ya kan? Iya. Yeah. Sebetulnya niat baik, karena melancong itu, ini karena pengalaman dari teman-teman kami yang ada di luar. Karena melancong kan tidak punya sanak, tidak punya keluarga. keluarga. Sehingga masuk ke rumahnya orang, sehingga uh, ya, diberikan pengarahan ya. sampai bekerja di luar Jawa besar, baik yang di Balikpapan, di ini. Itu kan cerita. Maksudnya itu adalah anak angkat saya. Sampai ngomong, anak angkatmu banyak banget. <laughs> Nah, itu bapak angkat saya. Dikit-dikit ke sana punya bapak angkat, bapak angkat. Nah terus permasalahannya, memang benar-benar mereka tuh akrab betul. Ya. Sehingga masuk dalam rumahnya, ya ini yang perlu diperhatikan. Sehingga dengan dengan anak-anak orang yang ngangkat-angkat anak ngangkat anak itu, hmm. jadi misalnya kami, kami masuk ke kampung tersebut, kota tersebut, lalu kami diangkat anak. Anak ya. Setelah kami diangkat anak, akhirnya kami berbaur dengan putri-putrinya yang ada sana. Lah ini kan keharaman yang tanpa ya, di, dirasa ini. Nah, Jadi permasalahannya apa? Dari maksud baik salah. Dari maksud baik untuk merawat, menggedekan, membesarkan biar ini. Jadi istilah kayak anaknya itu kan anakku sendiri loh, nggak ada berubah. <laughs> Bahkan barangkali ini iya. bisa menjadikan uh, senjata bagi orang berbuat jahat nih kayak adikku. Mohon maaf, secara psikologi orang sama-sama merantau itu paling gampang untuk jadi adik-adikan itu ya. Iya. jadi adik-adikan saudara kamu kayak adikku itu paling gampang dan setan masuk di situ. Jadi tetap harus masalah nasab itu lebih ya, diperhatikan kemudian masalah mahrom bukan mahrom yang tidak boleh berduaan membuka membuka aurat, masalah boleh nikah tidak boleh nikah ini harus perhatikan dan insya Allah ini adalah cukup untuk untuk mukaddimah barangkali nanti ada yang dipertanyakan maka akan disambung dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang semoga Allah membuka hati kita semua, pikiran kita semua, pemahaman yang benar terhadap syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, uh, buat sahabat kesemua ya, ya kembali kami menyapa nih dari beberapa radio ya yang ada di wilayah Indonesia baik dari Darul Mustafa Lumajang, MBS FM Gresik, dan Wadi FM Bogor juga yang ada di Bontang, hmm. Kelingau Linggau dengan Arisala Radio dan Hima FM juga mungkin ada radio yang memang juga men menilai ya. kita tapi belum komunikasi ya. Iya. Karena ternyata terbukti dengan di SMS center banyak juga yang dari Jember. Iya. Kang Ozi ya. Nah, jadi kami ucapkan selamat bergabung dan kami juga mengundang semua ya buat sahabat-sahabatku yang mendengarkan ini di dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung dengan kami, yeah. yaitu melalui, melalui via telepon kami di 0231 252 2549 atau via SMS di mana Kang Aziz? 0813 Iya, baik. Buat sahabat-sahabat semua ya yang mau berinteraksi dengan kami yang tadi dari awal sudah telepon nih iya, kelihatannya ya. Iya, kami uh, tunggu ini. Kami sapa lagi nih buat sahabatku yang uh, bergabung via telepon, mm -hmm. mangga dipersilahkan karena tadi masih uh, proses penjelasannya dari guru kami Yahya makanya kami tidak angkat hmm. dan sekarang kami undang di 0231 kami nantikan ya. ya. Dan sambil kita menunggu di Kang Ozi, ya. ada beberapa pertanyaan yang eh, sudah, hmm, sudah, sudah ada masuk ya, baik kita angkat saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Saya Haji di Lumajang ini. Oh, di Lumajang. Di Lumajang, Pak apa? Pak Haji Wasi Ya. Iya. Haji? Wasi, ya. Wasi ya, iya, Pak Haji Wasi. Mangga Pak, Pak Haji. Remaja. Uh, eh, eh. ya, mau tanya ya. Mm-hmm. Mangga, mangga, mangga dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa anu ini dia masuk ini. Sama, terima kasih. Jazakumullah. Jazakumullah khair. Silakan, silakan. Silakan bertanya, Pak. Mau tanya Bu ya. Uh, saya rencana eh, itu eh, ingin ambil anaknya anak yatim itu rencananya nah, ini apa misalnya anaknya itu udah umurnya di atas tiga tahun hmm, hmm, bilang nggak bisa nyusui iya betul terus ya, dengan anak itu apa anu? batal gimana itu perempuan berarti anaknya perempuan ya iya misal perempuan itu udah umur nah terus misalnya ambil bayi itu hmm? uh, kiranya bisa nyusui istri saya itu berapaan itu berapa, berapa nyusui apa dua kali hmm. Iya, oh, dua kali hmm. ya baik, baik, baik. baik baik baik terima kasih baik. Terima kasih buat Pak Haji Wasi ya, yang ada di Lumajang yang sudah bertanya tentang mengadopsi anak ini Bu ya. Ah, mungkin bisa langsung dijawab ya. Baik, nah. mungkin nah. baik bismillahirrahmanirrahim kalau belum ada yang masuk. Jadi uh, yang pertama adalah saudara kita Bapak Haji Wasi ini ingin me bukan mengadopsi karena sudah paham beliau adalah adopsi sudah dibatalkan di hari ini iya. melanjutkan pembatalan dari ini menjelaskan pembatalannya Rasulullah. Jadi adopsi tidak ada, barangkali iya. mau merawat anak yatim, iya, akan tapi anak yatim itu kebetulan perempuan sudah umur 3 tahun. Kalau begitu Bapak Bapak Haji, uh, boleh Anda merawat, akan hmm. tapi tetap Anda perhatikan urusan kemahraman hmm. karena dia bukan mahram bagi Anda. Jadi Anda rawat, gedekan, sekolahkan sampai menjadi seorang yang solehah, dan tetap harus dijaga dalam usia tujuh tahun Anda sudah tidak boleh eh, dekat-dekat uh, dengan dia sampai hmm. usia uh, dan nanti kalau sudah menjadi dewasa yang membangkitkan syahwatnya umurnya wanita-wanita besar wanita yang bisa hmm. dinikahi hmm. yakni maka saat itu Anda seperti orang lain tetap nah, orang lain tidak akan berubah hmm. uh, Anda bukankah Anda memungut dia ingin surga kan begitu ya hmm. <laughs> kalau memang Anda memungut dia untuk merawat dia adalah karena ingin surga maka harus diperhatikan jangan sampai kita memungut dia merawat dia menggantikan dia membuat Allah murka yeah. jadi auratnya rambutnya dia adalah aurat bagi anda ya kan lahirnya aurat bagi anda betisnya aurat bagi anda ya. anda tidak melihat tidak boleh melihat dia seperti itu jadi tidak boleh berdoa dengan dia dia tetap orang lain dengan begitu anda benar-benar merawat anak yatim merawat anak yatim tidak harus anda uh, bersamaan dia terus tidak bisa setelah itu anda sekolahkan anda pesantrenkan anda gedekan kemudian setelah itu dia menikah dan setelah itu punya pengertian kepada anda dengan cara yang lain mungkin ya iya. dengan cara yang lain tanpa harus dia itu ber, melakukan sesuatu yang seperti anak sendiri benar itu. Jadi tetap haram ya, tetap tidak bisa, tidak diperkenankan untuk ber, eh, berduaan di saat dia sudah gede, hmm. tetap hukumnya haram karena dia adalah orang lain. Adapun masalah perawatan adalah niat baik Anda insya Allah diterima oleh Allah. Tapi jangan melanggar Allah juga. Iya, iya. Jangan melanggar Allah dengan cara menghindari. Dia dia adalah tetap orang lain yang harus Anda hindari sesuatu yang diharamkan bagi orang lain untuk Anda. Itu sama. Iya. Bagi orang lain antara orang lain dengan Anda. Jadi selesai. Kemudian masalah menyusui, menyusui itu adalah uh, dua tahun di bawah dua tahun. Jika bayi sebelum umur melampaui dua tahun dengan catatan susuannya adalah lima kali susuan, lima kali susuan yang sekiranya susuan itu adalah masalah mengenyangkan tidak mengenyangkan ini uh, tidak terlalu dibahas di dalam madhab kita. Yang jelas puas kita kan tidak bisa ngerti anak itu kenyang atau tidak kenyang ya. Iya. Jadi yang jelas kalau ada seorang bayi menyusu, kemudian tanpa kita lepas kok lepas sendiri dia ngelepas ya, nah, itu satu. Kemudian kok nanti balik lagi, iya. kemudian lepas dua, dua. dua. Nanti ya, mungkin kapan lagi tidak harus berurutan seperti itu. Ya, saat tidak harus satu hari ya. Tidak boleh dua hari, tiga hari. Yang penting kan sudah lima, ya. Ha -ha. Ha? maka saat itu dia apa? Sudah lima susuan yang yang mencukupi. Memang ini adalah riwayat mengenyangkan. Akan tapi makna kenyang ini adalah kenyangnya anak maksudnya sudah berpaling dengan sendirinya, ya kan? dengan berpaling dengan sendirinya. Mohon maaf ada seorang ibu kalau ada mohon maaf ada bayi yang gigit ya, ditarik itu adalah bukan kemauan sang bayi masih tidak dihitung itu. Hmm. Jadi jadi yang di, melepas dengan sendirinya jadi lima. Jadi lima kali susuan, kemudian usianya di bawah dua tahun, maka itu yang menjadikan mahram dengan Anda tapi mahram birrodo, mahram karena susuan. Tapi ingat mahram susuan tidak mewarisi, hanya masalah pernikahan saja wudhu batal wudhu dan tidak batal wudhu. Nah, jadi tadi kalau perempuan yang tadi ya anak yang anak tiga tahun nanti kalau gede batal wudhu bagi anda. Ya. Tapi kalau dirobok disusui maka tidak batal wudhu dengan anda. Wallahu a'lam bishawab. Baik, WhatsApp Bapak Haji Wasi yang ada di rumah jam semoga bisa terpuaskan nih ya dengan jawabannya. Ya. Dan kami masih terus menantikan nih buat sahabatku semua yang ada di wilayah Cirebon sekitarnya dan juga oh sudah ada telepon masuk baik kita angkat saja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Yudi Kasela. Dengan Kang Yudi di Kasela ya, enggak pertanyaan Kang Yudi. Oh, tanya sama Buya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau minta penjelasan tentang apa anak cucu tua ya eh, Syarifah tuh yang tidak boleh di apa kalau di nikah sama orang biasa tuh nanti nasabah akan hilang tuh ya. Hmm? Ya, yang kedua masalah Rasulullah Aib dan Syafa itu itu kan sudah di, diterangkan dijamin akan masuk surga itu apakah itu sama dengan kita sebagai manusia, manusia biasa prosesnya tuh sesuai dengan mizan timbangan kita nanti gila ya. baik iya ada lagi Yang, hmm? satu lagi ini mau tanya masalah istikharah itu ya ketika ketika kita melakukan istikharah itu lebih after satu masalah atau ditambah yang lain misalkan kita minta mencari pasangan tuh satu itu aja atau ditambah yang lain misalkan uh, minta petunjuk tentang usaha memilih itu bu ya baik mohon penjelasannya bu ya Baik, terima kasih. Ya, terima, terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab mungkin barangkali masih ada uh, eh, telepon via telepon ya. Kami yang ingin bergabung via telepon, kami masih beri kesempatan. Baik, kita angkat lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dari hamba Allah di Perum. Baik, Mang, silakan Ibu. nah, iya, ya eh, apakah puasa sawal itu mesti harus enam hari? Kalau misalkan kita dari tanggal 1 itu kita kesibukan apa, tak ada macam-macam dia. Terus sampai pada akhir mau lewat bulan sawal kira-kira 4 hari kita tuh puasa sawal terus kan nggak sampai enam hari bu ya mm-hmm. itu mm-hmm. gimana solusinya mm-hmm. apakah kita boleh terus dan atau ukur pahala kita untuk mencapai oh. puasa sawal yang enam hari itu bu ya baik itu makasih assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik mungkin sudah ada dua penelpon ya dan kita mungkin bisa langsung jawab ya Baik, yang, yang Yang pertama tentang syarifah yang dinikahi orang biasa katanya Bu. Nah, tentunya ada mukotimah jawaban tersebut. Kami himbau kepada para syaraif, para habaib kalau mempunyai putri, putri itu sebisa mungkin dan Anda mempertahankan jangan sampai putri Anda dinikahi oleh orang selain daripada para habaib uh, dikhawatirkan yakni kami nasihat kepada para syaraif para syaraif para habaib jika Anda menikahkan putri Anda yang syarifah dengan orang yang bukan dari habaib itu dikhawatirkan Anda termasuk jenis berpaling dari kemuliaan nasabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kalau Anda berpaling kepada nasabnya Rasulullah Rasulullah akan berpaling kepada Anda itu yang dikhawatirkan jadi sebagian dari para uh, habaib habaib, para syaraif yang teledor sehingga putra putrinya itu dinikah, putri putrinya itu dinikahkan dengan orang-orang yang bukan dari para habaib. Ini ini sesuatu yang berat. Jadi kenapa sih kok tidak berusaha mencari yang habaib? Hmm. Nah, ah, ini harus diperhatikan itu. Jadi takut hmm, berpaling daripada nasab Rasulullah. Ya. Sehingga seorang wanita yang tahu dirinya adalah punya nasab kepada Rasulullah Ah, yang semestinya dia adalah ber, berbangga rindu atau dengan nasab Rasulullah untuk mencari suami yang punya nasab kepada Nabi Muhammad akan tetapi ada sebagian orang yang ada keteledoran sehingga menikahkan put menikahkan putrinya dengan orang yang bukan dari para habaib. Nah, sekarang jika terjadi semacam ini bagaimana? Memang kita harus ada antisipasi dulu jangan sampai terjadi. Nah, kalau kalau terjadi bagaimana? Ini permasalahan lain. Memang para ulama di sini sudah menjelaskan hukumnya semacam itu. Masalah kafaah itu sudah sangat jelas di dalam uh, madhab kita Imam Syafi'i kafah itu diperhatikan. Iya. Tetapi pun demikian kalau terjadi pernikahan tentu tidak mungkin tidak ada solusi <laughs> ya kan? Yeah. Kalau sudah terjadi pernikahan hukum pernikahannya adalah tetap sah akan tapi kalau dari awal kita halangi kita hentikan supaya tidak. Tapi kalau sudah menikah akankah kita katakan perzinaan itu juga tidak bisa. Akan ah, tapi kita nasihati ke depan jangan sampai yang lainnya jangan sampai salah semacam ini. Lah kalau sudah terjadi semacam itu seorang syarifah menikah dengan ini insyaallah nanti akan dibahas kemarin ada permintaan dari dari beberapa sahabat uh, untuk kita membahas masalah nasab ahli bait Rasulullah SAW dan hukum pernikahannya yang yang jangan sampai ada orang salah uh, salah-salah di dalam masalah pernikahan ini ya, khususnya pernikahan daripada turiyahnya Rasulullah SAW Insya Allah nanti akan dibahas secara khusus uh, supaya lebih gamblang lagi. Tapi ini hanya isyarat saja. Uh, nah, kalau sudah terjadi, maka anaknya itu adalah nasabnya kepada suaminya nah, nasab suaminya ya. tapi bukan kepada ibunya tetapi syaraful um tetap nyambung maka apapun bentuknya mohon maaf uh, uh, kitab Safinah An-Najiyah itu mensyarahi perjalanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ditulis oleh daripada salah satu ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena darah Rasulullah itu mahal darah Rasulullah itu mahal. Artinya memang kemuliaan, tidak bisa semua orang mendapatkannya. Iya. Maka kalau seandainya ada seorang syarifah yang uh, dinikahi oleh orang yang bukan dari Sayyid, itu kan memang salah dari pertamanya di sini. Akan tapi di sini bukan berarti tidak ada solusi. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya nasabnya kepada suaminya. Apakah nanti putus dengan Rasulullah? Mohon maaf, nasab putus, tapi kemuliaan tetap dapat. Kenapa? dia adalah putrinya dari seorang syarifah. Dia adalah anaknya seorang syarifah. Ya. Mohon maaf, kalau kita menyakiti anak ini berarti menyakiti syarifah yang dinikahi. Kalau menyakiti syarifah menyakiti Rasulullah. Jadi kalau masih ada sam sambung darah ya. kepada Rasulullah biarpun dari segi ibu, maka apapun bentuknya ingat ini masih ada nyambungnya dengan Rasulullah biarpun segi ibu. Ya. Ini yang tidak bisa dipungkiri ya. Dari segi ibu, mohon maaf, relakah Anda dipisah dari ibu Anda? Misalnya Anda punya iya. kakek dari ibu Anda. Anda Anda yang bukan sayyid, bukan dari syariat habaib. Anda seorang laki-laki mempunyai ibu. Kakek Anda adalah sangat soleh. Anda boleh tidak berbangga kalau nyambung dengan kakek. Kalau ada orang ngomong, kamu tidak nyambung dengan kakekmu. Gara-gara kamu ketemu dengan ibu. Kira-kira bagaimana? Tersinggung atau tidak? Tersinggung ya. <laughs> Jadi memang kenapa syaraf? Kalau masalah nasab, iya. Tapi syaraf tetap disebutkan bahasan di dalam kitab Safinah Qadiriyah itu adalah syaraf thabit. Kemuliaan tetap ada. Makanya tetap kita hargai. Jangan sampai kita boleh di situ. Hah? Jangan sampai kita boleh kepada kepada orang tersebut. Jadi masalah hukum pernikahan beda lah ya. Hmm. Kita tidak membahas masalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan masalah kafaah. Sebisa mungkin para syarifah jangan menikah kecuali dengan para habaib dan para habaib jangan nikahkan putrimu yang syaraif kecuali dengan habaib. Ini adalah kaidah yang pertama. Tapi kan di masyarakat kan ada yang namanya masyarakat manusia tidak semuanya bisa berpegang ya bermacam-macam. Bagaimana? Nah ini kembalikan kita mahabbah kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap anaknya Syarifah adalah juga anaknya Syarifah secara nasab kepada suaminya tapi ketahuilah di dalam darah anak ini ada nyambung darah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pembahasan lain yang yang yang jangan dicampur aduk masalah uh, bukan berarti ini merekomendasi ya mengatakan di sini bahasanya seorang anaknya Syarifah punya syaraf punya kemuliaan nyambung melalui syarifah kepada Rasulullah, bukan nasab. Yeah. Ini bukan berarti merekomendasi pernikahan seorang eh, bukan habaib dengan syarifah. Oh bukan, bukan. Ini salah. Ini hak yang harus disampaikan. Mustahil kalau sampai saya tidak memperhatikan anaknya Syarifah ini, berarti kan saya zalim kepada Syarifah. Yeah. Kalau saya nyakiti Syarifah ini sakit atau tidak? Sakit. sakit. Kalau Syarifah sakit ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini harus perhatikan, tolong dibedakan. Kadang ada takut fitnah ya dalam hal semacam ini, dipikir loh, ini merekomendasi pernikahan Syarifah dengan orang lain. Oh tidak, itu dari awal sudah dihentikan masalah kafaah. Hmm. Tapi kalau sudah terjadi gimana solusinya? Ini maka memang harus pelan-pelan hati-hati di sini. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah dan semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu hmm. alaihi wasallam. Kemudian masalah apa tadi yang kedua? Istikharah ya. Tidak ada, ada masalah lagi satu lagi. Uh, tidak tercatat tadi Bu. Ya. Masya Allah. Masalah. Harus dicatat iya. semuanya harus dicatat. Tidak ada yang ya. tidak tercatat. Ah, tentang masalah timbangan apa? Ah, masalah. Ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada masalah ini yang harus harus yeah. dicatat semuanya. Nah. Karena sayang kalau ada orang kasihan nanti, hmm. jadi nah. semuanya dicatat tidak bisa dicatat, harus dicatat. Karena kasihan kalau tidak iya. menjawab. Nah. Kalau kami harus mengingat semuanya, kita mengingat jawabannya, tidak ingat pertanyaannya. Baik. Kemudian ini semoga sambil jalan masalah istikharah. Ya. Masalah istikharah, ya. Ah, oh. istikharah itu adalah satu sunnah Nabi SAW yang tidak bisa diinggal, ditinggal, yang sebisa mungkin jangan ditinggalkan. Al Habib Ahmad bin Hasan Al Atas mengingatkan dalam kitab Tazkirunas, semestinya itu karena kita itu setiap hari punya urusan dan punya pilihan dalam semua langkah Apakah kita mau belanja atau tidak belanja, beri pergi ke sana atau tidak pergi ke sana? Ini adalah masalah-masalah yang yang selalu terjadi dalam kesehari-harian kita. Maka di saat seperti itu, maka ya. kita tetap dianjurkan untuk istikharah setiap malam. Ya. Nah, adapun masalah pengkhususan tadi sebetulnya masalah keseriusan Anda itu. Ya. Kalau Anda pengen cepat jelas masalah uras perjodohan ya satu-satu dong jodoh. Ya. ya. Tapi kalau Anda memang hanya nyantai saja, memang memang untuk menjalankan sunnah Nabi, ya. Anda cukup setiap malam sholat dua rakaat ya. ya. Itu sudah cukup. Sholat dua adalah istikharah. Istikharah apa itu? Minta dipilihkan oleh Allah semua yang akan terjadi di esok hari. Itu sudah cukup. Itu sudah sangat cukup sehingga besok kalau melamar kalau tidak baik akan dibatalkan oleh Allah dengan cara yang Allah lebih tahu. Nah, bisa dibatalkan dengan cara yang Allah lebih tahu dan lebih indah. Jadi istikharah bisa dengan cara diumumkan misalnya salat istikharah ya Allah apa yang terjadi di esok hari jika baik untukku maka mudahkanlah jika tidak baik jauhkanlah. Lah besok mau apa? Mau ngelamar, mau jualan, mau beli, mau apa saja, mau pergi itu boleh. Jadi Habib Ahmad bin Hasan Atas menganjurkan jangan agar kita setiap malam dan itu bukan bukan anjuran dari beliau saja, beliau tentu memahami dari pada syariat jidduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syariat Nabi ya. Muhammad. Ya Nabi Muhammad selalu menganjurkan untuk istikharah. Ya. Istikharah di saat kita punya pilihan. Nah, setiap hari kan kita punya pilihan. Kalau kita pergi ke pasar, pilihannya apa? Beli dan tidak Beli. beli. Jadi beli atau tidak beli ini kan pilihan. Iya. Jadi kalau sudah semalam diserahkan kepada Allah yang akan kita beli benar Insya Iya. Istikharah dua rakaat setiap malam. Jangan istikharahnya kalau mau menikah saja. <laughs> ini kan Mm-hmm. Terus yang banyak terjadi di Indonesia itu bu, ya, istikharah itu identik dengan mimpi bu ya. Oh, oh, oh, oh, oh sehingga tidak, apa, tidak. banyak yang lain saya sudah istikharah jangan-jangan nunggu mimpi, bukan. mimpi-mimpi gitu saat banyak terjadi. Mimpi itu adalah bu, iya. bukan bukan ada bukannya dengan istikharah. Istikharah itu adalah menjalankan sunnah Nabi. Jadi tolong di dalam memilih itu dengan cara ini yang diajar kalau soal jangan dengan cara yang lainnya. Ada sebagian mengajarkan dengan cara misalnya oh macam-macam lah yeah. dengan uh, potasbe, dengan apa, dengan itu. Ya, tapi dahulukan ini sunnah Nabi saw yeah. yang jelas tabir dengan hadis sahih diriwayatkan oleh para imam hadis ini istikharah melakukan sholat dua rakaat dengan doa yang diajarkan Rasulullah ini astaghfirullah wastaghfiruka itu nah, kemudian apa tadi iya. masalah mimpi oh tidak kadang tidak sudah tidak ada sanggupannya dengan belum intinya mimpi, <laughs> gitu, Anda beristikharah di hari itu besok lanjutkan perjalanan Anda menuju keinginan Anda yeah. kalau Anda besok mau melamar malam hari istikharah yeah. tidak harus mimpi kelihatan atau tidak kelihatan. Yang jelas tentunya yang diistikhari masuk kriteria dulu. Ya, Artinya ini ya. orang layak untuk saya lamar, kan begitu? Ya. Nah, kalau penjahat ngapain diistikharoi? Kan <laughs> begitu. Pernah menjadi ada seorang perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki, dia perampok, pemabuk, kok diistikharoi? Ya ini sakit. <laughs> Yang istikharah itu adalah setelah masuk kriteria menurut Anda baik, menurut Anda benar, baru Anda serahkan kepada Allah. Sebab yang baik menurut Anda belum tentu baik. Kalau tidak baik memang dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, jadi itu masalah istikharah. Tidak harus ada mimpi. Dan mimpi itu sendiri adalah Uh, mimpi itu sendiri adalah uh, apa namanya uh, bisa saja itu kabar gembira bisyarah ya iya. uh, bisyarah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kemudian surat istirahat yang lain adalah sebelum Anda menggantungkan hati Anda kepada yang Anda istikharahi. Kalau Anda menggantungkan Anda kepada istikharah ya ingat terus ya. Jadi <laughs> dari kosongkan hati benar-benar menyerahkan kepada Allah. Lidahnya menyerahkan kepada Allah ya. Uh, tapi hatinya tidak. Lidahnya mengatakan ya Allah, kalau memang dia jodoh buatku maka jadikanlah. Kalau tidak jauhkan ngomong. Tapi dalam hatinya ya Allah jodohkanlah dia untukku. Kalau tidak jodoh tetap jodohkan ya Allah. Ini kan kurang ajar. Memaksa ya. <laughs> ya. <laughs> Ya, eh, baik, ya. Baik. Yang ketiga baik, yang tadi yang ya, yang tentang bisharoh ya. Sampai uh, Nabi Rasulullah SAW pernah memberikan bisharoh bisharoh tentang orang-orang yang masuk surga, Bu ya. Uh, uh. Apakah mereka semuanya itu hitungannya sama seperti kita semuanya? Oh, baik. Masuk timbangan-timbangannya. Tadi saya ingat pertanyaannya, bagaimana ya, para habaib atau ya. mereka itu adalah mencari masuk surga tak? Bisharoh itu ya. ya. Uh, uh, Jadi, uh, kalau ada orang-orang yang sudah disebut Rasulullah SAW dari minal ashroh al mubashari nabil jannati, orang-orang 10 orang yang sudah masuk surga selesai kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW Nah, itu adalah insya Allah termasuk sudah orang yang diampuni, tidak perlu ada hisab. Kan ada hamba-hamba Allah masuk surga biwairi hisab. Ya. Ada. Dan itu bukan saja 10 orang, hanya saja yang ditunjukkan oleh Rasulullah waktu itu adalah siapa? 10 orang minal asyrah basyari bejannati, iya. kemudian ahli Badar, kemudian beberapa orang yang iya. disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain orang dari yang disebut Rasulullah dalam hadis tersebut adalah sampai hari ini adalah mereka termasuk masih dalam bab hisab. Tapi bisa saja orang zaman sekarang adalah tidak disisap oleh uh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari para ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang jelas punya keistimewaan bahwasanya beliau adalah punya nasab kepada Rasulullah yang harus kita hargai, kita hormati. Akan tapi bagaimana dengan dosa yang ia lakukan? Dosa yang ia lakukan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya tetap akan dihitung oleh Allah. Akan tapi kita oleh Allah Maha Pengampun. Nah, kalau dia minta maaf akan diampuni oleh Allah. Jadi sama dengan yang lainnya, akan tapi kemuliaannya itu loh yang menjadikan sebab dia itu akan uh, kemuliaan itulah yang diberikan oleh Allah kepada seorang ahli bait Nabi Muhammad, sambungnya dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hmm. dan itu yang kuat. Eh, cepat lagi nih, penjelasan tentang kemuliaan ahli bait ini kewajiban bagi orang lain agar ngerti. Hmm. Tolong dipahami ini. Hmm. Jadi memakna tentang ahli bait Rasulullah itu adalah kewajiban bagi orang lain agar mengerti memberikan haknya kepada beliau-beliau sebagai tanda wafat tanda balas tanda peng, peng, pengabdian, penghormatan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dicintai itu sendiri ada yang ada yang salah, ada yang enggak benar, maka tetap cinta tidak boleh kita hilangkan. Bagaimana kita mencintai dari habib habaib yang misalnya mohon maaf ada yang melakukan kesalahan. Cara mencintainya adalah dengan cara mengantarkan mereka kepada kemuliaan. Kita membuat pendekatan dan yang baik tanpa harus merendahkan. Ingat hati-hati membenci ahli bait, membenci zatnya ahli bait Rasulullah. Ini adalah benci. Kalau Anda mungkin tidak nyaman, Anda tidak kuat, barangkali ada sebagian orang ngomong, "Saya tidak kuat dengan dia." Bagaimana? Ada sampai mengadu kepada kita. Loh kalau tidak kuat, Anda tidak boleh membenci. Tapi bagaimana? Anda menghindar pelan-pelan, akan tapi Anda kirim kebaikan melalui cara yang lain. Barangkali Anda tidak usah ketemu dengan dia, tapi Anda kirim kebaikan, kirim duit, kirim ini, kirim apa dengan cara yang lain. Yang penting jangan sampai ada kebencian di hati Anda. Ini yang mengerikan. Dan mohon maaf, termasuk pembahasan pertanyaan ini kami pertanyakan kepada sebab para guru adalah dosa tetap dihitung karena beliau adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi lihat, kadang-kadang orang ngomong, ah libat Nabi Muhammad juga bisa masuk neraka. Ini kan kalimat ini ada apa? Kenapa harus diucapkan? Ya kan? Yeah. Kalimat ini kenapa harus diucapkan? Memang seperti itu, tidak usah diucapkan. Ngerti mereka? Ah lihat biar Nabi Muhammad kalau bermaksiat kan juga masuk neraka. Iya, iya. Iya, iya memang itu kalimat benar. Tapi untuk apa kita ucapkan? Apa? Itu biasanya kalimat muncul dari kedengian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah memang semuanya akan dihisap selesai. Tidak usah mengatakan ahli bait Nabi Muhammad bisa masuk neraka. Ente ya, juga masuk neraka. Kenapa bisa masuk neraka? <laughs> Kenapa kita tidak ngomong ahli bait Nabi Muhammad adalah bisa bersalah, tapi Allah juga bisa ngampuni. Kenapa tidak ngomong gitu? <laughs> Jadi kita harus milih kalimat yang indah untuk ahli bait Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyakiti. Sebab permasalahan adalah kebencian dan kedengkian. Memang kalau ada apa berlebihan dari sebagian orang mengatakan Ali bin Nabi Muhammad harus masuk surga dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya cerdas bahasanya, apakah sama dengan kita bahasanya semua umat Nabi Muhammad <laughs> adalah bakal masuk surga ya? Nah, <laughs> tentunya dalam hal ini beliau adalah umat juga umat. Akan tapi ada kelebihan-kelebihan lain yang hanya Allah yang tahu dan Rasulnya yang tahu, yang kita tidak boleh ikut-ikut dalam masalah ini. Memang bisa diseksa, bisa diseksa dan sebagainya, bisa. Akan tapi semoga Allah membersihkan ahli bait, benar-benar membersihkan ahli bait daripada diseksa Allah. Kita tidak akan rela nanti salah satu ahli bait Nabi Muhammad diseksa karena itu cucunya Nabi Muhammad SAW. Memang secara, secara syariat ia berhak untuk diseksa apa bisa diseksa karena dosa dan kesalahannya. Akan tapi akankah kita menginginkan itu? Tidak. Kita tidak menginginkan. Kita berdoa semoga ahli bait Nabi Muhammad sebejat apapun semoga Allah berikan kesadaran kembali kepada Allah dan ini sebetulnya kita menginginkan begitu sebetulnya kita minta kepada Allah agar Allah berikan kebaikan kita. Kita masih egois. Kita berdoa, kita cinta kepada ahli bait, ternyata yang kita inginkan adalah agar Allah sayang ke kita. Kita mendoakan ahli bait semoga sayang kepada kita. Kembali ke kita semuanya. Jadi memang kita itu mementingkan diri kita. Hmm. Tapi da, da, memang begitu ajarannya. Jadi tetap dengan ahli bait Nabi Muhammad jangan sampai ada kebencian, kedengkian. Ada memang pertanyaan-pertanyaan itu sering memojokkan ahli bait Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kenapa eh, Ya Yaitu kalimat masuk neraka bisa ndak? <laughs> Tidak perlu ditanyakan. Semua orang kan punya. Namanya umat Nabi Muhammad akan ditanya. Yang baik akan diberi oleh Allah kebaikan, yang jahat akan di, diberi oleh Allah hukuman. Akan tapi apakah Anda tidak sadar bahwasanya semua dosa di dunia bisa diampuni oleh Allah di dunia kan? Iya. Yeah. untuk siapa ini? Untuk semua umat Nabi Muhammad. Apakah ahli bait tidak boleh? Ya lebih boleh. Artinya Ali bin Abi Thalib bisa diampuni sebelum meninggal, bisa seperti yang lainnya. Hmm. Nah, hanya pertanyaan kadang-kadang pertanyaan yang merendahkan. Oh, Ali bin kan juga masuk neraka. <laughs> Eh, kenapa harus ngomong begitu? Ente juga bisa masuk neraka kan begitu <laughs> sebetulnya. Jadi kita perlu punya adab dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Wi, ada dua pertanyaan yang seirama nih. Hmm. Yang pertama dari Pak Sodikiti Tanggul Jember dan juga Ibu Siti di Lumajang, Bu ya katanya mau nanya misalnya kita menemukan anak kecil bayi perempuan yang nggak tahu siapa orang tuanya hmm. siapakah yang akan jadi wali kalau dia mau nikah dan kata ibu Siti hmm. Iya, bagaimana uh, siapakah yang berhak jadi wali untuk anak susun jadi mungkin ada dua pertanyaan oh, yang, ya. satu irama. yang pertama adalah jika anda menemukan seorang wanita yang jelas tidak jelas nasabnya yang tidak jelas nasabnya itu maknanya adalah bisa saja mohon maaf Anda menemui di tengah di pinggir jalan seorang anak yang tidak ketahuan nasabnya Ya. atau mohon maaf. Ya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semua amin, dari zina. Amin. Ada seorang wanita yang tiba-tiba hamil di luar nikah, kemudian ya. melahirkan tanpa seorang ayah, seorang ya. suami. Maka ini sungguh luar biasa jika Anda menolong mereka pahalanya gede. Hmm. Anda menolong orang yang berbapak dan beribu dia fakir saja pahalanya gede. Bagaimana orang yang saat itu tidak punya bapak sama sekali karena dia anak zina. Yeah. Jangan dihinakan anak zina. Kesalahan orang tuanya semoga Allah mengampuninya. Tapi anak zina adalah harus Anda hormati, Anda muliakan. Ah, oh pahalanya gede. Dan ditutup jangan berkata anak zina. Buat saja binnya bin siapa. Lah ini bukan adopsi loh ya. Karena iya. binnya bukan dinisbatkan ke siapapun. Hanya dikatakan ini ya, anaknya hamba Allah. Hamba Allah kan banyak. Tidak ditentukan tapi kalau dirubah nasabnya kepada Anda itu adopsi yang haram. Nah, bagaimana nanti masalah pernikahannya ya? Anak itu. Pernikahannya adalah sederhana. Nah, kalau sudah tidak ada walinya, nanti dikatakan walinya hilang, walinya tidak ada, maka karena walinya tidak ada, maka hakim bisa menjadi wali. Jadi kalau tidak bisa mendatangkan walinya adalah hakim langsung menjadi walinya. Karena tidak punya saudara, langsung hakim jika hakim bisa dipercaya urusan keagamaannya. Kalau ternyata hakimnya barangkali ada sebuah barangkali ya hakim tidak bisa dipercaya urusan agamanya, maka bisa saja dengan kalimat tahkim, dengan muhakkam. Muhakkam itu adalah dua mempelai bersepakat mengangkat seorang soleh yang dipercaya hmm. untuk menikahkan mereka berdua. Itu namanya muhakkam walinya wali tahkim. Wali tahkim adalah bukan hakim lain ya, hakim dengan muhakkam. Kalau hakim adalah uh, hakim uh, yang ditegakkan oleh negara dalam hal ini mungkin KUA ya, yeah. KUA yang soleh yang ngerti. Atau baik barangkali mungkin tidak ada tidak percayaan karena mereka tidak ngerti agama dan sebagainya, hanya dapat jabatan saja misalnya. Maka saat itu boleh dengan muhakkam. Muhakkam itu adalah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam uh, hakam, ada dalam di dalam riwayat dari Nabi SAW dan para ahli fikih menjelaskan tahkim itu adalah dua mempelai dua calon mempelai bersepakat mengangkat seorang soleh yang dipercaya untuk menikahkan mereka dua-dua. Maka walinya wali tahkim. Dia sekaligus jadi wali. Itu loh, dia yang jadi wali untuk menikahkan. Ini adalah masalah tahkim. Jadi begitu ibu pertanyaannya, jawabannya seperti itu. Kemudian Uh, walinya adalah hakim ya. Wali adalah hakim atau mahkam. Tidak boleh yang lainnya menjadi wali. Kalau hmm. ternyata bapak yang merawatnya harus jadi wali, namanya nanti tahkim. Serahkan dulu ya. Kepada namanya tahkim, hmm. bapak yang mengangkatnya, bukan mengadopsi loh ya. Hmm. Yang mengangkat itu yang merawatnya itu kalau pengen jadi hmm. wali, kemudian agar uh, uh, khususnya mohon maaf ah, anak-anak uh, zina, anak-anak bukan anak zina, anak yang dari ibunya yang berzina, hmm. itu kadang memang harus ditutup Ya, jadi harus ditutup benar dan di banyak yang kita beberapa dengan beberapa teman untuk berusaha menutup ini ah, ada pernikahan yang salah, pernikahan ini ini ditutup ditutup dengan cara jangan sampai ketahuan kalau ini orang tidak punya bapak. Langsung saja sebut dengan bin siapa, hmm. bapaknya, walinya siapa, walinya ada. Mewakilkan, ngomong saja ia mewakilkan padahal tidak ada perwakilan. Lalu hmm. bagaimana yang menikahkan ini? Tahkim. Dua mempelai menyerahkan kepada orang yang mau menikahkan menyerahkan urusan pernikahannya. Mohon maaf, iya. ada dua mempelai laki perempuan tidak punya wali perempuannya ya. Iya. Lalu menyerahkan Buya, saya serah kami berdua menyerahkan pernikahan kami kepada Buya. Maka saya adalah muhak Setelah itu saya menikahkan wahai perempuan bin siapa saja karena dia adalah tidak punya bapak ya. Iya. Aku nikahkan engkau dengan laki-laki maka sah pernikahannya disaksikan dengan dua dua saksi. Ini ada pembahasan pembahasan yang luas sebetulnya masalah masalah. Kemudian masalah susuan tadi kayak ada juga Bu ya. Eh, bukan masalah susah bu ada satu pertanyaan lagi di dari ibu di Peru bu ya yaitu jika kita puasa apa puasa puasa Syawal yang oh, iya, hari. Sawal. Karena kita sama enam hari. Uh, seperti halnya ibu pengen puasa Senin kemis atau hmm. Seninnya berlalu. Ya sudah. Tunggu saja Insya Allah Allah memberikan Anda panjang umur ketemu Ramadan yang akan datang benar-benar Insya Allah puasa Syawal yang akan uh yang berlalu berlalu Anda. Uh Akan tapi kerinduan Anda Insya Allah Allah memberikan pahala uh kepada Anda. Uh Tidak harus enam Syawal. Ya sebisanya orang sudah puasa enam pengen puasa enam sawal baru dua tatonya nggak mampu. Tetap Allah berikan pahala ya sesuai dengan yang ia dapat ya. Kalau dia tidak mampunya karena sakit, pahala tetap diberikan atau mungkin karena head. Pengennya akhir-akhir lah, tak taunya setelah puasa head. Insya Allah Allah tetap memberikan <laughs> pahala kepada anda. Allah tidak ah. pelit seperti kita. Allah adalah sangat pemurah. Kalau ada orang punya niat kok tidak bisa, Allah dengan niat orang tersebut akan tetap diberi oleh Allah pahalanya. Baik, Bu ya. Ada juga pertanyaan Bu yang mulai via SMS dan kelihatannya masih mungkin bisa kayak satu pertanyaan lagi. Katanya apakah uh, bagaimana katanya Bu ya kalau kita ngasih harta waris ke anak angkat? Mungkin maksudnya Baik. Caranya bagaimana? Baik, hmm. baik. Kalau memberikan, nah itu termasuk hal yang harus diperhatikan. Hmm. Mewarisi tidak, akan tapi menghibahkan di saat hidup diperkenankan. Bedanya kalau hibah itu harus benar-benar adil ya, artinya hmm. jangan sampai membuat orang iri ya. Kalau hibah kepada anak-anaknya sekalipun boleh waktu masa hidup. Lah, anak yang diangkat, yang bukan diadopsi ya. ya. Anak yang diangkatnya karena dia merasa sudah dekat dengan kita, kayak anak sendiri memang nasabnya tidak. Bagaimana? Kan secara waris dia tidak mewarisi. -hmm. Kalau kita mati dia tidak mendapatkan apapun dari kita. Maka sebagai orang yang bijak karena sudah komit dari awal, sudah berkeinginan untuk membesarkan dia, merawat dia, gedekan dia, maka tidak ada salahnya. Berikan di saat kita masih hidup kerenahkan ya. Berikan rumah, tempat yang sekiranya nanti seperti anak yang lain mendapatkannya. Karena dia tidak mewarisi. Ya. Jadi dibuatkan. Jadi tidak ada mewarisi tapi boleh Anda menghibahkan sesuatu kepada dia, Anda beri di saat Anda masih hidup. Baik. Ini saja. Baik, ya. Atau dengan wasiat boleh wasiat. Oh. Wasiat kepada orang yang bukan nasabnya, waris hmm. wasiat kepada bukan ahli waris itu langsung kontan dilaksanakan asalkan tidak melebihi dari sepertiga. Misalnya kalau saya mati nanti tolong kasih bagian dia ya. Uh, berapa yeah. saja terserah ya, asalkan wasiatnya itu tidak melebihi dari sepertiga. Kalau melebihi sepertiga maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya. Misalnya saya punya duit 3 miliar seandainya. Kemudian saya berwasiat, tolong kalau saya mati nanti, tolong belikan kepada anak an anak yang saya pungut ini 2 miliar. Nggak sah 2 miliarnya. Yang sah berapa? 1 iya, miliar iya. saja ya. Nah, kalau misalnya kalau saya mati tolong uh, saya punya duit 3 miliar ya. Tolong kalau saya mati nanti berikan anak ini, anak yang saya angkat ini, anak yang saya pungut ini 500 juta ya ya. untuk buat rumah. Nah, boleh karena 500 juta tidak golak tidak lebih dari sepertiga. Sepertiga itu. Tapi saja. kalau tidak diizinkan oleh ahli warisnya Bu ya? Nah, kalau kalau kepada orang lain sepertiga wajib diberikan wajib itu ya. Ah, seperti kaidahnya kecuali ya. wasiat kepada ahli waris. Ya. Kalau wasiat kepada ahli waris tidak boleh kecuali sepertiga. Yeah. Dan sepertiga pun harus persetujuan. Sebab la wasiat ahli warisin Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Kalau saya berwasiat kepada ahli waris, tolong anak saya nanti kalau saya meninggal kasih Muhammad Al-Fatih Muhammad itu tolong beri ini. Tidak boleh lebih dari seper tiga. tiga. Dan itu pun harus disetujui oleh ahli waris. waris yang lainnya. Tapi kepada orang lain langsung blong. Sepertiga itu blong tanpa syarat. Jadi kalau wasiat untuk orang lain langsung lempeng. Jadi oh, iya. uh, uh, asalkan tidak lebih dari sepertiga. Lah baru persetujuan ahli waris kalau lebih dari sepertiga. Allah a'lam bisawab. Baik, uh, sahabat radioku ya, dimanapun anda berada, baik yang ada di Lumajang, di Jember ya, dan juga di wilayah-wilayah lainnya, yang mungkin juga ada beberapa sahabatku yang mendengarkan via streaming, dan entah di mana ya, oleh karena mohon maaf. Dan di studio saat ini setelah menunjukkan pukul 6 lewat 53 menit. Artinya tinggal 7 menit ke depan Kang ya. Dan mungkin kita akan memasuki satu ah, sesi yang terakhir nih mungkin Kang Ozi yaitu kesimpulan. Dan juga yang ditutup langsung doa oleh guru kami Bu Yahya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, untuk ah, sahabat-sahabat yang ingin bergabung dengan SMS Center Bu Yahya, Anda bisa ketik reg pagar nama kota, nama pagar kota, pagar umur. Kirim ke 083 823 ribu. Baik, untuk saya lagi kami beritahukan kepada semua sahabatku yang ingin uh, bergabung dengan SMS terguru kami, yaitu ketik rek pagar nama pagar Kota pagar Umur ke 823 0838238000 dan Anda akan mendapatkan informasi tentang jadwal tausiah Buya Yahya, info kegiatan dan juga mutiara hikmah dari Buya Yahya langsung ke handphone Anda gratis ya, tanpa ada potongan pulsa sepeser pun. Baik, dan buat sahabatku semua ya, saatnya kita masuk di sesi yang terakhir yaitu tentang website. uh, baik. Untuk sahabat semua juga bisa mengakses uh, informasi tentang guru kami Buya Yahya, yaitu melalui website guru kami di www.buyayahya.org karena Anda di sana bisa uh, banyak mendapatkan satu uh, dokumentasi dari dakwah guru kami Bu Yahya baik yang berupa video maupun MP3. Jadi jangan lupa kunjungi website guru kami di www.buyayahya.org. Baik sahabatku, kita akan masuki uh, satu sesi yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dan akan langsung ditutup oleh guru kami dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah ingat guru kami Al-Habib atau Habib Muhammad Bahrun untuk mengeluarkan sebuah untuk mengutip fatwa dari para ulama itu keluarlah engkau dari haddi nafsik, hawa nafsu. Jadi kalau sudah keluar dari hawa nafsu bisa netral nanti kita dalam memberikan fatwa, termasuk di dalam mendengar. Di dalam mendengar fatwa keluarkan daripada bagian hawa nafsu maka mudah kita untuk menjalankan apa yang kita dengar. Nah karena tadi masalah halal haram hukumannya gede maka semuanya harus menghadirkan keinsyafan di hati kita masing-masing semua dari yang kita dengar dari awal akhir khususnya masalah adopsi insyaf. Selagi bukan anaknya harus segera dijelaskan tidak usah khawatir takut ke kehilangan anak tersebut. Nanti kalau ah, ini ada sebagian bahkan di Cirebon juga ada sampai sekarang pun masih ada bisik-bisik dengan kami gimana bu ya untuk menjelaskan nanti malah lari dari saya kalau ketahuan bapaknya yang sesungguhnya. Loh, tidak yang benar tidak akan lari. Ada sebagian seperti itu. Jadi harus dijelaskan. Ada waktunya harus Anda jelaskan. Kalau tidak, Masya Allah, dosa besar Anda. Banyak dosa yang terjadi di balik itu semuanya. Baik, maka harus ada keinsyafan, lakukan itu semuanya. Untuk menjelaskan tentang nasabnya seseorang yang Anda pungut, eh, dan istilah-istilah eh, masalah kalau memang sudah terlanjur dibuatkan akte, barangkali tidak usah dirubah sampai uh, hanya barangkali harus membuat hitam di atas putih, uh, bahwasanya uh, mungkin dengan notaris, bahwasanya ini hanya sekedar legalisasi yang sudah dibuat, uh, akan tapi pada sesungguhnya anak ini adalah anaknya si A, si B, si B ini. Kemudian masalah warisan, semoga bisa dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan disentuh kesadaran anak ini supaya tidak menuntut nanti. Sebab permasalahannya ini kadang-kadang anak dengan saudara dengan saudara saudara tuntut menuntut, kadang-kadang anak tiri merasa nanti tidak bakal mendapatkannya, jahatnya yang muncul. Ini karena salah mendidik, tidak dikenalkan kepada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalah yang lainnya tadi memang banyak permasalahan yang dibahas tadi, semuanya harus berangkat dari keinsyafan dan jauhkan dari fitnah dan menfitnah. Uh, jalanilah perjalanan kita mencari ilmu ini karena Allah Subhanahu Wa Taala mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja. Eh, kemudian insya Allah dan kami himbau kepada semuanya. Tadi ingat ya untuk untuk menghadirkan topik untuk kirim SMS kira-kira yeah. topik apa yang bakal oh. dibahas. Yeah. Iya. Uh, kalaupun tidak dibahas secara langsung biasanya akan ditambahkan di saat ada orang yang bertanya. Iya. Mohon maaf kan ada beberapa permintaan ada yang ingin membahas tentang masalah ahli bait Nabi Muhammad SAW. Tadi alhamdulillah ada yang bertanya. Hmm. Itu kita sisipkan. Jadi minimal kalau ada masukan itu ada disisipkan melalui melalui tanya jawab -jawab atau mungkin bisa dibahas secara khusus di dalam topik ini satu secara tema, khusus satu, satu tema, tema yang khusus ya. ya. Memang ilmu harus bertambah terus. Jangan sampai kita mundur ya. Setiap hari ada yang baru dan kita baru bisa menghadirkan seminggu sekali di acara benang merah ini. Ini saja mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna wa afina wa la tughridna wa akrina wa la tuhinna wa athirna wa tutir alina innaka ala syaqdir. Allahumma ya Allah meriahkan kami di dunia dan di akhirat ya Allah muliakan kami di dunia di akhirat ya Allah arinal haqqa haqqa ya Allah tunjukkan kebenaran sebagai kebenaran dan mudah untuk kami ikuti dan tampakkan kepada kami kebatilan dan mudahkanlah kami untuk menjauhinya ya Allah muliakan kami di dunia dan akhirat ya Allah berikan kepada kami sebab kemuliaan ya Allah anak-anak kami ya Allah jadikan anak-anak yang menjadikan kami mulia di dunia dan akhirat ya Allah di kiri kanan kami orang-orang yang butuh pengayoman jadikanlah kami orang yang bisa mengayomi mereka ya Allah jika ada anak-anak kecil yang butuh bantuan jadikanlah kami orang bisa bantu mereka ya yatim yatu fakir miskin yang butuh bantuan jadikanlah kami sebab mereka mendapatkan bantuan ya Allah ya Allah dan berikan kekuatan kepada mereka ya Allah Amin. Berikan ke keimanan kepada mereka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bisa di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad seperti yang diisyaratkan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ana wa kafil ini. Aku akan bersama orang yang merawat anak yatim ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kemudahan kami untuk merawat mereka, bisa menghormati mereka dan berikan kepada kami kecintaan kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, keturunan kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada mereka baik dengan perilaku kami, tingkah laku kami ataupun lidah kami ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah Jangan sampai ada kedoliman kami kepada mereka para ahli bait Nabi Muhammad, pada ahliat kekasihmu Nabi Muhammad, keturunan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya, ya Allah dan berikan kepada mereka ya Allah penjagaan ya Allah, kehormatan mereka ya Allah, sebab kerusakan mereka akan akan mudah mm, ditiru oleh yang lainnya, akan dan sebaliknya kebaikan yang mereka berikan, mereka yang lakukan akan mudah ditiru oleh yang lainnya. Ya Allah jagalah mereka, muliakan mereka ya Allah, muliakan mereka ya Allah dan berikan kepada uh, uh, kami ya Allah Hmm. Kemudahan untuk mencintai mereka ya Allah, hmm. mencintai mereka ya Allah, hmm. mencintai mereka ya Allah, hmm. dan mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami. Hmm. Jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, berikan kepada kami ya Allah. Husnul khatimah. Hmm. mati dalam keadaan iman. Hmm. Iman ya Allah. Hmm. Iman siapapun kami ya Allah. Amin. Jangan sampai perjalanan panjang kami seolah-olah di jalan surga akan tapi di akhirnya nanti menuju neraka. Amin. Hmm. Kami tidak ingin ya Allah maka berikan kepada kami husnul hmm. khotimah. Amin. Hmm. Kami dalam keadaan iman ya Allah iman Amin. dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahman Rahim Al-Kimidin Iya Alhamdulillah Iya Kenasa'in Ikhtim Sulatan Amin Baik sahabat terjaku dimanapun anda berada Kiranya berakhir ya uh, eh, Program kita pada pagi hari ini Tentang pembahasan mengenai adopsi ya Semoga buat para calon bapak ini hmm. <laughs> calon bapak adopsi ya yang ingin mengadopsi anaknya sehingga tidak salah ya iya. dalam mengadopsi karena adopsi itu dilarang oleh agama, agama iya. walaupun boleh itu mengangkat ya merawat merawat ya, ya. Hmm. tapi tidak memasukkan ke dalam nasab ya iya. tentunya baik Kang Aziz Ya. Uh, kelihatan kita harus segera mengakhiri uh, jumpa kita pada pagi hari ini Baik. dan Azan tidak lupa ucapan terima kasih kepada sahabatku semua ya, ya yang ada di wilayah Cirebon dan sekitarnya juga yang ada di wilayah Lumajang, Gresik ya yaitu melalui uh, Radio Darul Mustafa dan MBS FM dan juga Wadi FM Bogor, Bontang dan Lubuk Linggau dengan Arisal radionya dan juga Hima FM Yaman.